sekali yang ditanyakan oleh Ratna Listi. Kadangkala kita memberi salam karena model-model salam itu banyak. Salam ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam kepada orang yang berpenghuni, rumah yang berpenghuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Salam kepada ya calon. Tidak ada penghuninya masuk rumah kosong, masuk tempat yang gaib, masuk yang mm, mm, kayaknya merinding semua ber berindi. Bagus. Harus argai karena ada makhluk gaib. Kalau dijawab gimana? Sama <laughs> Ya anda gitu-gitu juga kali. <laughs> Gini. <laughs> ya, betul juga ya. Assalamualaikum salam. Jawabannya ini, memberi salamnya ini. Coba cara memberi salamnya. Assalamu alaika. Assalamu alaika. Assalamu alaika. Itu. Jadi kalau saya berkata assalamu alaika, berarti ada makhluk gaib di sini. Assalamu alaika, Ustaz. Ayo, jangan. Memberi salam itu ah, ah, ah, ah, ah. hukumnya sunat. Ya, menjawabnya itu adalah wajib. Kenapa memberi salam itu hukumnya sunat? sementara menjawabnya adalah hukumnya wajib. wajib. Karena yang diberi salam itu harus membalas salamnya orang karena telah diberikan doa. Karena salam itu adalah merupakan doa. Masa orang mendoakan kita kita tidak membalasnya? Gimana sih? Jamaah memberi salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi ingat, memberi salam itu satu, Assalamualaikum. Maka jawablah lebih baik dari itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Satu. Waalaikumsalam warahmatullah. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfirahu. Apa, apa, apa, Wa magfirahu. Semoga engkau diampuni. Kalau memang tidak bisa mampu lebih dari itu, usahakan sama. Tapi ingat, ada salam yang jangan engkau memberi salam. Ada tiga tempat tidak boleh dibersalami. Jangan beri salam. Yang pertama, masuk masjid, jangan beri salam. Masuk masjid, Assalamualaikum. Setengah mati yang salah sunat. Waalaikumsalam. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Orang lagi zikir, tak pasang berhenti berzikir. Waalaikumsalam. Jadi kalau masuk masjid, jangan beri salam. Itu yang pertama. Ya? <laughs> yang kedua. Yang kedua, jangan beri salam kepada siapa? Orang tidur. Ke <laughs> kepada orang yang ada di WC. Di tempat kotor, di toilet. Assalamualaikum, sama di dalam? Nah mungkin dia bisa jawab, Waalaikumsalam. Orang di dalam toilet. Tak bisa. Betul tidak? Yang ketiga, jangan beri salam kepada orang yang lagi serius lagi bekerja angkat lemari semua terus ada orang assalamualaikum waalaikumsalam hilang tenaganya assalamualaikum pak ustadz oh silahkan oh oh <coughs> perkenalkan nama saya Nada. Saya mau nanya. Hmm, silahkan Kalau misalnya kita memberikan salam kepada agama yang berbeda, gimana Pak ustadz oh, betul juga ya. Ucapan salam itu ada dua model. Ada salam yang berupa hanya sekedar menyapa, ada juga yang mengandung do kalau niatnya cuma menyapa selamat tahun baru ya selamat natal hanya sekedar menyapa no problem tapi kalau uh, masuknya pada posisi mendoakan tidak boleh itu tidak boleh oke okay? ah sama halnya kalau bagaimana non muslim yang bukan beragama Islam menyapa kita assalamualaikum ya kan bukan muslim jadi kita jawab bagaimana Waalaikum, alaikum. waalaikum. Itu jawabannya. Sama juga kalau kita pergi ke kuburan umum dengan kuburan Islam itu beda. Kalau Islam, assalamualaikum ya halal kubur, selesai perkara. Tapi kalau kita pergi ke kuburan umum ada non muslimnya maka harus ditambah Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Harus ditambah karena itu adalah pekuburan umum. Ada non muslimnya. Tapi kalau semuanya Islam semua, maka cukup mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Oke? Oke. Ah, ah, ah, ah. Karena salam itu luar biasa. Salam itu bisa mendamaikan orang yang marah. Coba kalau orang marah sama kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar aja, tapi sebentar salami lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nanti dia akan reda itu. Menenangkan. Pak Ustad. Ya, apa yang kau tanya. tanyakan? Gini, kan tadi kan ada kalau misalnya orang yang lagi marahan, ah. ada yang Assalamualaikum. Salam. Tapi ada juga Pak Ustad, hmm. saudara memang lagi diem-dieman. Saya udah Assalamualaikum, Assalamualaikum Kak. Terus dia diem aja. Itu kita bagaimana Pak Ustad? Ada orang mem, kita beri salam baru dia diam. Ya, dia diam aja. Dia tidak mau menjawab. Tidak mau jawab. Mau tahu? Mau. Bagaimana keadaannya? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Yeah.